Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Al-Qawaidul Fiqhiyah yang diambil dari kitab Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah karya Al-Imam sadi rahmatullahi alaih. Sekarang kita memasuki pembahasan yang baru yaitu kalau rusaknya suatu barang itu berada di tangan orang yang diamanahi. Kalau orang yang diamani tersebut benar-benar menjaga, tidak melampaui batasannya, tidak pula meremehkan, kemudian rusak, itu dia tidak bertanggung jawab. Paham maksudnya ya? Taruhlah sekarang ada orang diamanahi membawa uang 100 juta untuk mahat untuk pondok. Sama dia benar-benar ditaruh di tempat untuk menyimpan uang sudah ditaruh di kotak, di dikunci, masuk ke dalam lemari. Berarti kan dia sudah benar-benar meletakkan pada tempatnya. Kok ternyata hilang dicuri orang, itu dia nggak tanggung jawab. Amlo ini? Karena sudah diizinkan oleh pemiliknya gitu loh. Diizinkan oleh pemiliknya agar apa? Agar dia itu menjaga uang 100 juta tadi itu. Berbeda halnya kalau orang yang diamanai ini ya tak ada, Ya tak ada itu maksudnya melampaui batas. Dia diamani 100 juta untuk apa? Ma'had untuk pondok, sama dia malah digunakan untuk beli mobil pribadi. Nah, ganti enggak nanti? Ganti, karena dia tidak pada tempatnya. Apa maksudnya? Au yufarrid, yufarrid itu meremehkan. Nah, diamanai tolong ini dijaga baik-baik uang 100 juta untuk pondok. Kata dia siap katanya. Sama dia ditaruh depan pintu gitu. Eh, taruh depan pintu, ternyata hilang tanggung jawab dia karena dia meremehkan. Seharusnya dia letakkan di tempat yang aman. Paham soal ini ya? Eh, wah, itu penting dan perlu diperhatikan baik-baik biar nanti tahu mana yang dimintai tanggung jawab dan mana yang tidak. Kata beliau, "At-talafu fi yadil amin ghair madmun idza lam yata'adda aw yufarrid." Kerusakan atau kehilangan eh, yang ada pada tangan orang yang diamanai itu enggak dimintai tanggung jawab selama dia tidak ya ta'adda, ya ta'adda kemarin kan kita lewati ya ta'adda itu fi'lu ma na barakallahu fikum hurima alaih. Itu melakukan eh, fi'lu ma la yajuzu lah. Nah, yaitu mengerjakan sesuatu yang tidak diperbolehkan bagi dia. Apa contohnya? Ya tadi itu. Diamani 100 juta untuk ma'had pondok sama dia mah dibelikan mobil. Mobil bekas Avanza misalkan. Eh? Nah, boleh enggak? Ya boleh. Dia tanggung jawab enggak? Tanggung jawab. Karena dia menggunakan harta seratus juta tadi itu tidak pada tempatnya. Paham? Seharusnya dia jaga, dia sesuai dengan amanahnya. Itu yang ada. Kalau yufarrid yufarrid itu adalah nah barakallahu fikum dia itu melakukan sesuatu yang nah meninggalkan sesuatu yang sudah jadi kewajibannya meninggalkan sesuatu yang sudah menjadi kewajibannya maksudnya bagaimana kewajibannya bagi orang yang diamanahi 100 juta tadi dia seharusnya nyimpan di mana? Di tempat yang aman. Tapi mah dia mah taruh depan pintu itu. Santai dia. Hmm. Nah, taruh situ aja dah katanya. Ternyata hilang. Diminta tanggung jawab enggak? Aywa. Karena apa? Yufarrid. Yufarrid itu meremehkan itu loh. Ya tak ada itu melampaui batas. Melampaui batas maksudnya seharusnya harta itu untuk pondok aman dia digunakan untuk beli mobil pribadi. Ya, itu. Apa maksudnya? Aywa na'am. Wa fi hadzal zalim madmumun mutlaqan. Kalau yang menghilangkan atau yang merusakkan ada orang dolim maka dimintai tanggung jawab secara mutlak sudah. Orang dolim itu seperti perampok, pembegal, pencuri. Namanya kalau ketangkap ya tanggung jawab dia. Iya enggak? Seperti seperti seperti itu barakallahu fiikum. Contohnya seperti itu. Mahum masalah nih ya. Ayo na'am. Berada di tangannya orang zalim kalau maksudnya barakallahu fiikum barang itu kerusakan, kehilangan barang itu berada pada tangan orang zalim, Orang zalim itu maksudnya yang berbuat kezaliman mungkin dengan cara mencuri, merampok, membegal, maka dia dimintai tanggung jawab secara mutlak. Paham maksudnya ya? Ewan na'am barakallahu fiikum. Au yuqal atau dikatakan juga kaidahnya ini sudah kita lewati dalam al qaidul fiqhiyah, ya kan? Na'am barakallahu fiikum. Apa itu? Dalam qaidul fiqhiyah mengenai domain Hmm? Kalau itu yang kemarin, wa muslifun mu'dhi la di ba'da difa'i billati hi ahsanu itu sudah kita lewati. Kalau yang ini wa kullu ma'dzunin ada enggak? Ada. Apa? Hmm, ingat enggak? Di akhir-akhir itu. Apa? Sudah ketemu? Apa? Apa? Apa? Bukan yang itu yang satunya, yang matmun-matmun ada nggak situ? Yang domen. Ayo, coba kata keras. Ayo, nah, itu. Jadi di situ disebutkan, "Na barakallahu fikum kalau sudah diizinkan oleh syariat atau diizinkan oleh pemiliknya, maka ketika hilang atau rusak dia tidak dimintai tanggung jawab. Selama tidak apa tadi? Selama tidak meremehkan, tidak pula melampaui batasannya. Mohon insyaallah. Ayo nah itu kaidahnya sudah disebutkan di di matan kemarin, matan Al-Quwadul Fiqhiyah. Naam. Au yuqala atau dikatakan matarattaba 'alal ma'dzun fi huwa ghair matmun. Seluruh yang ditimbulkan yang diakibatkan atas orang yang telah diizinkan terhadap barang tersebut berupa kehilangan atau kerusakan fahuwa ghairu matmun maka dia tidak minta, dimintai tanggung jawab wal aksu bil aks maksudnya bagaimana maksudnya kalau syariat tidak mengizinkan atau pemiliknya tidak mengizinkan kemudian dia rusakkan dia hilangkan maka tanggung jawab paham belum ini kaidahnya jadi kaidahnya itu sesuatu yang ditimbulkan Nah, barakallahu fikum dari orang yang dari izinkan oleh syariat atau pemiliknya berupa kerusakan atau kehilangan harta, maka dia tidak dimintai tanggung jawab. Selama apa? Selama tidak meremehkan atau tidak melampaui batasannya. Meremehkan itu maksudnya bagaimana? Maksudnya dia meninggalkan sesuatu yang sudah menjadi kewajibannya. Seharusnya disimpan di tempat yang aman, dia remehkan taruh depan pintu misalkan. Paham ya? Melampaui batasannya maksudnya bagaimana? Dia mengerjakan sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk dia kerjakan. Contohnya, uangnya 100 juta untuk pondok sama dia dibelikan mobil pribadi. Kan nggak boleh. Nah, seperti itu. Itu berarti nanti menggantikan. Tapi kalau dia sudah menaruh harta 100 juta tadi di tempat yang aman, di kota, eh, digembok, dimasukkan lemari lagi, paham ya? Nah, barakallahu fikum itu pun lemari dikunci lagi. Kok ternyata hilang? Berarti kan sudah benar-benar dia berusaha Kok hilang? Dia tidak diminta tanggung jawab. Paham maksudnya? Ayo na'am. Kita lihat bawah itu. Qala asy Muhammad bin Shalih rahimahullah taala bawah itu, qalu rahimahullah au yuqal ma tarattaba 'ala fi fa huwa ghair madmun wal 'aksu bil Masyaallah. Atau dikatakan juga kaidahnya, seluruh yang ditimbulkan atas orang yang sudah diberikan izin, maka dia tidak dimintai tanggung jawab berupa kehilangan, kerusakan, dia tidak dimintai tanggung jawab karena sudah diizinkan oleh syariat atau diizinkan oleh pemiliknya. Mahum, Ayo. Wal aksu bil aks. Wal aksu bil aks maksudnya adalah sebaliknya. Wal aksu bil aks itu maksudnya sebaliknya. Sebaliknya bagaimana? Kalau syariat atau pemiliknya tidak mengizinkan, kok dia malah menghilangkan harta, menggunakan harta, menghabiskan harta, dia dimintai tanggung jawab. Paham belum? Ayo. Karena syariat ini kan cuman istilahnya mengizinkan untuk apa contohnya? mengizinkan harta tersebut untuk diserahkan oleh fakir al-masakin misalkan. Kok malah dia gunakan untuk ribat nih, ya dia gantikan. Apa maksudnya ya? Ayo kita lihat bawah itu. hadi a'am minal ula. Ini lebih umum daripada yang pertama. Ya, wa wal aksu bil aqsi, ucapan beliau al aqsu bil aqsi ay matarattaba ala ghair ma'dun fa Seluruh yang ditimbulkan berupa kerusakan, kehilangan yang ditimbulkan oleh siapa? Oleh orang yang tidak diizinkan oleh syariat atau pemiliknya, maka dia dimintai tanggung jawab. Paham insyaallah nih ya? Ewan eh, na'am barakallahu fikum. Kita masuk ke atas lagi. Al-Amin. Siapa sih Al-Amin itu? Man al malu biyadih biridha rabbih au wilayatihi alaih. Ini. Amin itu adalah orang yang harta itu berada di genggamannya. Genggamannya itu maksudnya berada di tangannya, tapi biridha rabbih dengan keridhaan pemiliknya. Rabbih itu maksudnya pemiliknya, bukan Allah Subhanahu wa taala, bukan ya? Karena Rabbun itu kan yang nah barakallahu fikum memiliki atau yang mengatur, paham ya? Jadi fi Rabbih nah barakallahu fikum maksud dengan pemiliknya awilayatihi alaih atau diizinkan dengan apa? Nah barakallahu fikum e, wilayahnya atau kekuasaannya. Maksudnya sudah diizinkan atau dia dijadikan apa walinya perwakilan atau jadikan penanggung jawabnya. Paham ya? Seperti itu nan. Fa yadkhulu maka masuk di situ juga al-wadi'. Al-wadi' itu apa? Al-wadi' titipan. Al-wadi' itu adalah orang yang nah bekerja dalam bidang apa? Penitipan barang. Ya mau enggak mau dia kan kalau dititipin barang, apa yang dia lakukan? Dijaga. Bukan sembarangan kan itu. Wal wakil, wakil itu adalah perwakilan atau penanggung jawab. Penanggung jawab dia kalau misalkan nah dia adalah penanggung jawab fuqaraul masakin, harta milik fuqaraul masakin ya dia harus simpan baik-baik. Wal ajir, ajir itu adalah nama orang yang bekerja dalam bidang perkontrakan. Jadi dia na'am barakallahu fikum na'am mengontrakkan barang atau mengontrakkan sesuatu. Paham ya? Itu ajir, menyewakan lah, menyewakan. Nah, seperti itu, persewaan. Kemudian wal murtahin. Murtahin itu adalah na barakallahu fikum orang yang memina, eh, yang menerima gadean. Murtahin itu orang yang menerima gadean. Jadi barang gadean enggak boleh diapa-apain. Hukum asalnya biarkan di situ, disimpan, dirawat. Kan itu istilahnya. Nah, barakallahu fikum. Masyarik. Syarik itu berserikat dalam satu rumah misalkan dibeli dua orang. Oh ya, satu rumah dibeli dua orang. Itu syarik. Itu berserikat dalam satu benda atau satu rumah. Itu juga harus menjaga, sama-sama menjaga kan itu. Nah, wal mudharib. Mudharib itu adalah na barakallahu fikum nan e, orang yang menge, orang yang mengembangkan atau yang e, barakallahu mengembangkan harta dan jadikan apa? modal usaha. Itu mudharib. Mudharib sebutan nanti na barakallahu orang yang ngambil harta dari temannya untuk dikembangkan itu loh. Itu dia harus tanggung jawab juga, hartanya memang dikembangkan. Contohnya ada orang tanam modal. Anak ah, mau tanam modal berapa? 50 juta. Tolong dikembangkan dengan pekerjaan yang tepat. Sama dia mau dibelikan mobil untuk pribadi. Tanggung jawab nggak dia nanti? Tanggung jawab. Karena sifatnya apa posisinya barakallahu fikum mudarib. Dia kan pelaksana. Pelaksana harus tanggung jawab harus tanggung jawabnya harus besar. Paham ya? Itu mudarib. Nanti pelaksana seperti itu ya tergantung kesepakatannya nanti berapa yang dibagi hasilnya dengan apa pemilik modal dengan yang melaksanakannya itu. Nah, kita lihat. Wal wasi, wal wasi, wasi itu adalah orang yang menerima wasiat. Ini juga harus apa? Nah, barakallahu fikum amanah juga orangnya. Nah, wal wali, wali itu adalah orang yang nah barakallahu fikum sebagai nah pengurus atau penanggung jawab. Paham ya? Kalau wakil itu perwakilan. Jadi dia contohnya ada orang mau berkorban karena di kampungnya itu bisa dikatakan harga kambingnya mahal lah tarholah. Dia nyuruh orang di tempat lain untuk mewakilkan. Nah, mewakilkan, mewakil. Dia tanggung jawab. Uang yang dikirim tadi itu ya untuk korban gitu loh, bukan untuk yang lainnya. Itu namanya wakil. Kalau wali ini dia penanggung jawab, paham ya? Penanggung jawab mungkin penanggung jawab terhadap harta fuqara al masakin atau yang semisalnya. Wa nadirul waqf ini. Dan pengawas atau eh, pengawas benda wakaf. Ya, pengawas benda wakaf. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dia ketika dijadikan nadir wakaf menjadi pengawasnya atau dia menjadi nabar kalau fikum yang mengaturnya, itu upayakan dia adalah orang yang amanah. Maksudnya nggak sembarangan karena barang wakaf enggak boleh dijual. Ya kan? Kecuali wakaf yang apa kemarin? Yang muattal. Yang muattal atau wakaf yang dikenal wakaf apa? Wakaf yang muattal. Maksudnya apa? Maksudnya barang wakaf yang terhenti manfaatnya. Itu boleh dijual tapi hasil jualannya kembali ke wakaf lagi. Paham maksudnya ya? Nah, contohnya sudah kita lewati kan? Ada orang wakafkan tanah di pinggir apa? Di tengah kampung lah taruhlah. Ternyata di situ manfaatnya kurang gitu loh. Akhirnya dia jual, dibelikan tanah dekat pinggir jalan, dibangun masjid. Manfaatnya luas akhirnya. Seperti itu. Itu tanah wakaf yang apa? Yang terhenti manfaatnya boleh dijual, tapi kembali ke wakaf lagi. Kata beliau, Wa na'am barakallahu fikum wa dan jangan semisal eh, barakallahu dan yang semisal mereka. Nomor dua itu perhatikan bawah itu. Al-wadi' huwa alladhi ju'ilal al-mal 'indahu wadi'atan. Wadi' itu adalah adalah orang yang dijadikan harta itu berada di sisinya sebagai barang titipan, tempat penitipan barang atau penitipan uang lah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau secara globalnya tempat untuk menyimpan uang. Dengan amanah itu. Paham ya? Wadi ini orangnya gitu loh, orang yang menerima enam simpanan barang atau simpanan uang. Jadi dia jasanya di situ, paham ya? Nah, kita lihat wa yusammihan nas amanah, ya kan? Manusia menamakan dengan amanah. Ini anak amanahkan nah, harta ini kepadamu. Tapi bentuknya titipan itu loh. Nanti bisa diambil kapan-kapan. Anak amanahkan ini motor ini sama antum ya. ya udah dia harus bertanggung jawab nanti. Upayakan semaksimal mungkin dia menjaganya. Al-wakil huwa alladhi umira bitasarruf fil mal hal hayat. Kalau wakil adalah orang yang diperintahkan untuk apa? Untuk mengatur harta dalam keadaan ketika dia masih hidup. Mengatur harta bagaimana? Contohnya gini. Nah, barakallahu fikum. Di kampung kami ini kambingnya harganya mahal. Tolong antum belikan di kampung antum kambing untuk akikahan. Tak kirim uangnya tak transfer lah taruhlah. Tak kirim. Nah, nah ke antum. Nah, orangnya ini yang nah barakallahu fikum yang dimintai tolong untuk mencarikan kambing akikahan ini namanya apa? Wakil. Karena dia itu nanti yang menggunakan harta tadi itu. Paham ya? Tapi harus amanah. Kenapa? Harta itu nggak boleh digunakan untuk yang lainnya. Ya untuk benar-benar murni dibelikan kambing tadi itu untuk akikahan. Paham maksudnya ya? itu namanya wakil karena masih hidup orangnya. Kalau orang yang sudah mati ini wasi. Wasi itu penerima wasiat. Itu berarti otomatis orangnya yang mewasiatkan sudah sudah meninggal, yang menerima wasiat masih hidup. Kalau wakil eh, yang menerima wasiat masih hidup, tapi yang berwasiat kan sudah meninggal. Kalau wakil ini yang be, yang meminta tolong masih hidup, yang melaksanakan na barakallahu fikum, nah tugas tadi juga masih hidup. Paham ya? Itu bedanya. Kita lihat. Al-adhir huwa alladhi istalama al-'ain al-mu'ajjarah. Ya, azir ini adalah orang yang menerima apa? Menerima benda untuk disewakan. Paham ya? Nah, orang yang menerima benda untuk disewakan. Mungkin dia nah barakallahu fikum e, mobil atau mungkin motor, itu juga dia harus amanah. Ya, enggak boleh dia jual misalkan. Karena dia diamanahi untuk apa? Untuk apa? Untuk menyewakan barang tadi itu dan menjaganya. Al-murtahin huwallazi biyadihi rahn. Murtahin itu orang yang berada di tangannya benda gadean. Paham ya? Jadi barang gadean enggak boleh dimanfaatkan. Barang gadean paham antum? Barang gadean enggak boleh dimanfaatkan. Biar di situ aja. Karena barang gadean itu jaminan itu loh. Nanti kalau orang yang minjam uang 3 juta itu enggak bisa mengembalikan, barang itu boleh dijual. Untuk apa? Sebagai jaminannya tadi itu. Tapi kalau ternyata kalau dijual laku 5 juta, yang wajib bagi dia hanya mengambil 3 juta saja, yang 2 juta dibalikkan kepada pemiliknya. Paham maksudnya? Seperti itu. Contohnya ada orang minjam menggadaikan motor. Anak butuh uang cepat ini berapa? 3 juta. Ini motornya ini yang anak gadaikan. Ternyata motornya ini eh, ketika beberapa saat orang yang minjam uang tadi menggadaikan motor tadi itu, dia kan 3 juta tadi, enggak mampu bayar, enggak mampu mengembalikan. Motor ini dijual. Sebagai jaminan tadi kan motor ini jual. Ternyata lakunya berapa? 5 juta. Ewa. Penerima gadean tadi itu hanya berhak mengambil 3 juta saja. Milik dia tadi itu. Iya enggak? Yang 2 juta dibalikkan lagi kepada pemiliknya. Apa maksudnya ya? Seperti itu aslinya. Naam. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah. Kata beliau al-mudarib, ah mudarib, huwa alladhi akhadha al-mal min sahibihi yattajir bihi wa lahu juz'un musha'." min ribhihim. Ini ma'ruf. Mudharib itu adalah orang yang mengambil uang atau harta dari temannya kemudian digunakan berdagang dengannya. Pelaksana. Paham ya? Nah, dan dia nanti punya bagian khusus atau bagian tertentu dari keuntungan apa? Keuntungan nah kerjasama tadi itu. Paham belum? Jadi pelaksana dia. Tanam modal itu loh. Tanam modal 10 juta Nah yang melaksanakan namanya mudharib. Ya, pelaksananya namanya mudharib. Nanti dia nanti apa? Dia harus benar-benar amanah. Paham ya? Harta yang dijadikan tanah modal tadi itu yang untuk kerjasama tadi itu benar-benar apa? Diterapkan pada tempatnya. Enggak boleh dia gunakan untuk pribadi. Paham maksudnya? Kalau dia gunakan untuk pribadi ganti enggak? Ganti. Mau misalkan ini, Umar. Ya, na'am. Al-wasi. Apa itu al-wasi? Huwal ma'mur bitasarruf ba'dal maut. Itu orang yang diperintahkan untuk apa? Untuk mengatur atau Nah, barakallahu fikum eh, untuk mengatur atau melaksanakan setelah apa? Setelah kematian itu namanya wasi. Maksudnya orangnya yang telah menerima wasiat. Aku wasiatkan kamu eh, agar nilai tanah yang di belakang rumah itu dijual, hasil jualannya diserahkan kepada fuqara masakin. Berarti dia penerima wasiat itu. Itu harus amanah. Amanahnya apa tadi? Diserahkan kepada fuqara dan masakin. Ternyata apa? Sama dia dijual untuk pribadi, ganti dia. Paham maksudnya? Seperti itu. Al-wali alladhi nasabahu syari' waliyan ala mali yatim. Ini. Wali itu adalah yang telah ditetapkan oleh syariat sebagai wali, penanggung jawab. Penanggung jawab atas harta anak yatim. Paham belum? Ini jadi harus amanah juga. Hartanya punya anak yatim ya diserahkan kepada anak yatim gitu. Nadirul waqfi huwa al-wakil al-waqf. Nadirul waqf itu, nadir nadir waqf itu adalah apa? Al-wakil al-waqf. Orang yang diwakilkan untuk apa? Untuk na barakallahu fikum mencari barang wakaf, eh, mencari barang untuk diwakafkan atau dia itu menjaga wakafnya. Paham ya? Nah, diwakilkan untuk apa? Untuk mengatur, menjaga barang wakaf. Itu juga harus amanah. Maksudnya ya? Ayo nah. Kemudian kita lihat atas lagi. Kata beliau, faqulu haula idza talif idza talafal mal bi aydihim bi ghairi tafritin wala ta'addin la yat la manun." Mereka semuanya ini kalau menghilangkan atau merusakkan harta dengan sebab tangan mereka tanpa tafrid ini, tanpa meremehkan wala ta'addin tanpa melampaui batas tadi itu, maka mereka tidak dimintai tanggung jawab. Ingat-ingat ya syaratnya tanpa taf, eh, tanpa apa tadi? Tanpa tafrid, tanpa meremehkan, tapi dia benar-benar bertanggung jawab, eh, benar-benar menyimpan pada tempatnya. Wala ta'addin tanpa melampaui batasannya, maka mereka tidak dimintai tanggung jawab kalau hilang. Li'anna hadha huwal ma'na i'timan. Karena inilah makna yang dikenal i'timan yaitu kepercayaan. Paham ya? Kepercayaan nah barakallahu fikum orang yang diberikan amanah. Fatalafu fi aidihim katalafi ayadil malik. Maka hilang atau rusak nah yang disebabkan atau yang kerusakan yang ada pada tangan mereka itu seperti kerusakan yang ada pada tangan pemiliknya sendiri. Karena pemiliknya sudah mengamanahkan itu loh. Pemiliknya sudah mengamanahkan benda ini kepada orang lain. Nah, orang lain ini yang diamanahi ini harus benar-benar apa? Benar-benar menjaganya gitu loh. Eh, tidak melampaui batasannya, tidak meremehkan. Kok ternyata hilang, ternyata rusak, dia tidak dimintai tanggung jawab. Tapi kalau dia meremehkan, enggak meletakkan pada tempatnya, kok hilang, kok rusak, tanggung jawab. Itu aja sudah. Ya nah. Kata beliau, fa in ta'addu au farratu dhuminu. Nah, artinya apa? Kalau mereka melampaui batas, melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan, au farratu atau mereka meremehkan, yaitu meninggalkan sesuatu yang sudah menjadi kewajiban untuknya, dhuminu, mereka dimintai apa? Dhuminu, mereka dimintai tanggung jawab. Apa maksudnya ya? Seperti itu. Kita lihat lagi. Fatafrid, apa itu tafrid? Nah, ini maknanya. Tarku ma yajibu minal Tafrid itu adalah meninggalkan sesuatu yang sudah menjadi kewajibannya berupa menyimpan. Seharusnya harta amanah tadi disimpan sama dia malah ditaruh di depan pintu gitu loh, sembarangan gitu loh. Taruh di tempat makan, di depan pintu, malah ditaruh di na'am barakallahu fikum halaman misalkan itu berarti kan orangnya apa? Orangnya tidak amanah, orangnya tidak menjaga. Itu namanya tafrid, meremehkan barang yang sudah diamanahkan. Itu nanti kalau hilang tanggung jawab dia. Kalau lihat tanggung jawab. Nah, awal. Contohnya anak amanahkan motor ini kepada antum. Tolong dijaga baik-baik ya. Iya katanya. Ternyata mana apa? Nah, barakallahu fikum motornya taruh di depan rumah, enggak dikunci lagi. Hilang motornya. Tanggung jawab dia. Karena apa? Karena dia tidak menjaganya. Intafrid namanya. Wa ta'addi itu, perhatikan ta'addi definisinya itu fi'lu ma la yajuz min itu melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan min at Nah, awal istimalat berupa apa? Berupa tasarrufat yaitu enam gerakan-gerakan atau perbuatan-perbuatan awal istimalat atau penggunaan-penggunaan. Nah, ini juga apa? Juga berbahaya. Contohnya, hartanya amanahnya untuk apa? Untuk masjid. Berapa tadi? 100 juta misalkan untuk masjid. Malah dia gunakan untuk beli mobil pribadi. Berarti kan dia telah melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Nah, membeli mobil pribadi harganya 50 juta dia nanti dituntut tanggung jawab enggak? Dituntut tanggung jawab karena dia taat din, melampaui batasannya. Paham ya? Dia melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Ya enggak? Ana barakallahu fikum. Atau contohnya barang gadean. Eh, barang gadean motor sama dia malah dipakai kemana mana Jualan untuk kemana akhirnya motornya rusak. Ya tanggung jawab dia. Barang gadean enggak boleh sentuh hasilnya. Enggak boleh dipakai untuk kegunaan Nah, barakallahu fikum, penerima gadaian tadi itu enggak boleh, ditaruh situ. Paham ya? Seperti itu, nah. Li'annahum fi hadhil hal na'am yusbihuna al-ghasib. Karena keadaan mereka itu dalam keadaan seperti ini, mereka ini dalam keadaan seperti ini, mereka menyerupai al-ghasib. Al-ghasib itu adalah orang yang menggunakan barang orang lain tanpa izin. Ghasab namanya. Ya, ghasab itu menggunakan atau mengambil barang orang lain tanpa izin. Nah, barakallahu fikum itu juga juga termasuk perkara yang dilarang kecuali kalau sudah menjadi apa kemarin? Sudah menjadi kebiasaan yang sudah diizinkan. Kalau mau pakai pakai saja, nggak usah izin misalkan. Ya udah, ketika pakai kita nggak perlu izin, ya nggak Itu udah anggap aja barang sendirilah gitu. Anggap aja rumah ini rumah sendiri gitu. Yang misalnya minjam cangkul nggak izin, minjam barang-barang di depan rumahnya nggak izin karena sudah diizinkan itu loh. Kalau belum diizinkan, dia langsung ngambil cangkul, dipakai misalnya ke sawah atau semisalnya nggak boleh hukum asalnya tanpa izin. Namanya ghasab namanya. Nah. Kata beliau, wa yustathna minal na minal umana al-musta'ir. Dikecualikan, nah barakallahu fikum, dikecualikan dari orang-orang yang mengemban amanah adalah al-musta'ir. Musta'ir ini orang yang minjam. Namanya bukan apa? Bukan tempat pinjam-minjam bukan. Musta'ir ini orang minjam, minjam barang orang lain. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ista'artu ya akhi ana urid an asta'ir. Aku pengen minjam, gitu loh. Musta'ir itu berarti kan orang yang minjam. Fa innahu dhaminun fi qauli katsirin ahli ilm. Maka dia tetap bertanggung jawab berdasarkan ucapan mayoritas para ahli ilm. Antum minjam motor. Lah kok ternyata nah barakallahu fikum motornya apa? Motornya nah dipakai untuk tabrakan. Nah, nanti kira-kira tanggung jawab enggak dia? Tahu jawab enggak? Tahu jawab. Walaupun dia minjam. Seperti itu. Itu berdasarkan ucapan mayoritas ahli ilm. Idza Naam, idza tulifatil ain al-musta'arah yadihi fi ghairi mastu'irat lahu apabila benda yang dipinjam tersebut rusak dengan sebab tangannya eh, tapi rusaknya apa? rusaknya pada perkara yang Bukan normalnya dia pinjam. Paham belum? Contohnya gini. pinjam gergaji kayu. Fungsinya tuh gergaji apa? Kayu sama dia pakai gergaji besi. Rampal semuanya itu. Paham ya? Nah, ya kan rusak semuanya. Diminta tanggung jawab enggak dia? Dimintai tanggung jawab karena dia minjamnya itu tidak seperti tidak apa tidak digunakan pada tempatnya. Gergaji kayu jatuh ya kayu itu loh, sama dia malah dipakai gergaji besi. Sempal enggak kira-kira? Sempal. Paham ya? Itunya apa? Gigi-giginya itu rampal semua nanti. Karena nggak cocok gitu loh. Nah, itu yang jawab seperti itu karena dia menggunakan tidak pada tempatnya gitu loh. Paham Karena yang namanya gergaji kayu, minjam ya untuk untuk apa? Untuk menggergaji kayu gitu gitu. Paham maksudnya ya? Ayo na'am. Ini penting sekali ini jangan sampai keliru ya. Ayo. Contohnya yang lain. Nah, barakallahu fikum. Atau nanti aja kita lihat nanti contohnya banyak sekali. Walau lam yufarrid aw yata'addin walaupun dia tidak meremehkan, tidak melampaui batas, bayangkan. Tidak meremehkan, tidak melampaui batasan, tapi dia menggunakan tidak pada tempatnya. Minjam cangkul, yang antum pahami untuk apa cangkul? Untuk apa? Untuk mencangkul apa? Eh? Tanah sama dia malah untuk mencangkul batu. Begitu cangkul langsung patah cangkulnya misalkan. Tanggung jawabnya. Paham ya? Karena tidak pada tempatnya gitu loh. Amlum. Nah, seperti itu. Kita nah, lihat nanti. Kama huwal masyhur min madhhabi Imam Ahmad, sebagaimana pendapat ini yang masyhur berdasarkan madhabnya Imam Ahmad. Wal qaul tsani asahin. Eh, Dan pendapat yang kedua itu pendapat yang lebih kuat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya na barakallahu fikum hidakumullah. Orang itu minjam kalau dia menggunakan barang pinjaman tersebut tidak pada tempatnya, kok rusak maka dia menggantikannya. Itu pendapat yang kedua. Kalau pendapatnya pertama mutlak, pokoknya rusak enggak rusak, nah, eh, pokoknya rusak ataupun tidak ketika digunakan oleh tempatnya pun bayar eh, denda atau dikatakan apa tanggung jawab. Kalau yang pendapat pertama tadi, jumhur mayoritas ahli ilm tadi mengatakan orang yang minjam barang kok dia rusakkan, dia bertanggung jawab secara mutlak walaupun digunakan oleh tempatnya. Minjam gergaji kayu, dia gunakan untuk menggergaji kayu. Rusak, dia tanggung jawab. Itu berdasarkan pendapat pertama. Kalau pendapat yang kedua, itu dia dimintai tanggung jawab kalau menggunakan barangnya tidak pada tempatnya. Gergaji kayu dia pinjam, malah dipakai untuk menggergaji besi. Rusak akhirnya tanggung jawab. Paham belum? Nah, tapi kalau dipakai sama untuk menggergaji kayu, pinjamnya gergaji kayu, dipakai untuk apa? Menggergaji kayu misalkan, barakallahu fikum, kok ternyata lama-lama tumpul gergajinya, ya nggak tanggung jawab karena wajar gitu loh. Iya kan? Gergaji itu lama-lama kan dipakai juga tumpul sendiri kan itu. Nah, karena pada tempatnya itu pendapat yang kuat, pendapat yang kedua tadi itu. Kapan diminta tanggung jawab? Kalau menggunakan tidak pada tempatnya. Paham belum? Ya na'am barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat lagi. Wa huwa anal 'ariyata tajri majra baqiyatil amanat. Bahwasannya al-'ariyah itu barang pinjaman itu dia berlaku nama atau dia itu berjalan sebagaimana berjalannya enam amanah-amanah yang ada. Jadi dijaga juga. Antum minjam barangnya dijaga barangnya jangan sembarangan. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Lah kalau gini minjaman enggak kira-kira? Ana pinjam tip Ya, akhi ana pinjam tip X-nya. Itu minjam atau minta sebenarnya? Hah? Minjam atau minta sebenarnya? Antum? <laughs> Kan berkurang tipeknya. Ya enggak? Ana minjam tipeknya. Minjam itu ya cuma diambil dibalikkan lagi itu. Amnya kalau itu minjam tipeknya tapi dipakai itu Menggunakan meminta atau minjam? Eh? Apa? Sebenarnya minta. Itu hati-hati ya kalau bisa semaksimal mungkin tipe itu punya sendiri-sendiri. Kalaupun minta jangan. Kalau dikasih nggak masalah, tapi kalau minta walaupun dengan lafaz minjam itu hindari. Paham ya? Hindari barakallahu fikum kecuali sudah menjadi kebiasaan kalau mau pakai pakai saja. Itu lebih enak. nggak ada kecurigaan kalau mau pakai pakai aja. Tapi kalau Enggak gitu dikit-dikit pinjam, setiap hari pinjam terus, pinjam terus, pinjam terus, lama-lama habis tipeknya. Minjam itu aslinya enggak berkurang kecuali uang sewajarnya. Tapi kan posisi seperti ini kan minta. Itu dihindari pada fikum. Naam. Yang namanya minta-minta itu haram, sedikit ataupun banyak hindari. Kalau tidak terpaksa, tidak darurat jangan minta-minta. Naam. Allah musta'an. Dan lihat di sini, qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bawah itu Al-ariyah an tu'tiya syaksin yang yantafi' bihi wa yarudduh. Ariyah itu barang pinjaman itu engkau memberikan sesuatu kepada orang agar orang itu mengambil manfaat dengannya tapi nanti mengembalikannya. Nah, barang pinjaman seperti itu atau minjam dibalikkan enggak? Dibalikkan enggak? Dibalikkan itu namanya pinjam. Kalau orang minjam enggak dibalikkan ya bukan minjam namanya. Paham ya? Ini bagus sekali definisinya ini. Al-ariyah adalah antu'tiya syai'an li syakhsin engkau memberikan sesuatu kepada orang lain yang tafi'u bihi agar dia mengambil manfaat dengannya wa tuh dan mengembalikannya. Paham ya? Orang minjem seperti itu kan, mengembalikannya. Kalau mengembalikannya itu dengan upah, paham ya? Dengan bayaran, itu nanti masuk dalam persewaan. Paham ya? Nah, antum misalkan ada datang ke tempat molen, orang tua orang orang apa molen yang untuk ngadu apa? semen itu ya, barakallahu fikum antum bilang anak pinjam, Pak. Kira-kira boleh enggak anak pinjam Pak untuk kerja 10 hari misalkan? Itu nanti lapatnya bukan minjam lagi, nyewa. Jadi nanti kembalikannya apa? Dengan apa? Dengan biaya yang sudah tentukan dari itu. Paham insyaallah? Bedanya itu ya. Jadi kalau minjam itu bukan nyewa sebenarnya, nyewa lain, minjam lain. Nah, baru kalau babnya lain. Hutang juga lain kan itu. Kita lihat. Fa idza talafa hadha syai' fal mashhur min al madhhab anna al musta'ir dhamin. Kalau orang merusakkan sesuatu ini yang masyhur berdasarkan madhab yang ada bahwasannya musta'ir musta'ir itu orang yang meminjam domin tanggung jawab orang yang minjam tanggung jawab nah sawa'un talafa bita'addin atau tafrid ini perhatikan Bapak ini baik dia itu merusakkannya itu karena ta'addin melampaui batasannya atau karena tafrid meremehkan itu tetap intinya tanggung jawab au bi ghairi ta'addin nah wala tafridin eh, atau tanpa melampaui batas atau tanpa meremehkan di sana meremehkan ataupun tidak melampaui batasannya ataupun enggak itu apa itu tetap diminta tanggung jawab Wasahi ini perhatikan wasahi pendapat yang sahih alladzi ikhtarahu syekhuna rahimahullah wa khairuhu minal muhaqqiqin pendapat yang sahih yang dipilih oleh syekh kami siapa berarti Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahmatullah alaih Nah, barakallahu fikum dan juga yang selainnya dari muhakkikin ahli tahqiq apa? Annahu la domana 'alal musta'ir illa idza ta'adda aw farrata. Ini penting sekali catatan ini. Bahwasanya orang yang minjam itu tidak dimintai tanggung jawab kecuali kalau dia melampaui batasannya atau meremehkan benda tersebut. Paham belum? Minjam ya harus dirawat, dijaga. Paham maksudnya ini ya? Jadi kesimpulannya nih pendapat yang rajih. Jadi dia tidak dimintai tanggung jawab kecuali apa? Kecuali kalau dia melampaui batasannya atau meremehkan. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Kata beliau Mas'alatun permasalahan ya, bawah itu Mal hukmu ma ila ista'ara sayyaratan sayyaratan liyadhhab biha ila baladin. Ini penting ini. Contohnya ini seringan kita minjam, anda minjam mobilnya Pak mau bawa ke e, ziarah misalnya, minjam bukan nyewa loh, minjam. beda kan. Nyewa nanti dia bayarnya, yang bayar sewaan. Kalau minjam dia minjam mobilnya nanti bensin beli sendiri. Pahamnya? Kalau nyewa terhadap kesepakatannya. Nyewa plus bensinnya ada di situ atau nyewa mobil saja itu. Tapi ini minjam, karena minjam mobilnya ya. Dibawa ke mana ziarah? Minjam artinya kita lihat. Apa hukumnya? Orang minjam mobil dibawa tuh pergi ke suatu negeri. Summa dzahaba biha ila baladin akhar. Ngomongnya dipinjam untuk pergi ke Jogja. Dari Surabaya ke Jogja, ternyata malah dibawa ke Jakarta. Pinjamnya ngomongnya ke Jogja, tapi malah dibawa ke mana? Ke Jakarta. Sesuai nggak dengan yang diucapkan di awal? Enggak sesuai, kita lihat. Ewa. Apa hukumnya minjam mobil dipakai untuk pergi ke suatu negeri? ha? kemudian malah justru dia pergi ke mana? Ke negeri yang lain gitu loh. Al-jawab alaihi Kalau ada kerusakan dia tanggung jawab. Paham ya? Tanggung jawab. Nah, Wa kadzalau qala lahu sahibuha. Seperti itu pula kalau seandainya pemilik mobil mengatakan pada dia la tamshi illa fit turuq al mu'abbada. kalau minjam mobil ini boleh tapi jangan kamu berjalan pakai mobil ini kecuali di jalan yang rendah, jalan yang tunduk, jalan yang halus. Sama dia malah dipakai untuk jalan yang apa? Jalan yang gerunjal itu ya, tanpa aspal, jalan yang intinya banyak batu-batunya itu ternyata banyak lepas. Tanggung jawab enggak? Tanggung jawab karena amanahnya dari pemilik mobilnya, mobil ini jangan dipakai untuk jalan kecuali jalan-jalan yang rendah, yang halus, yang mudah dilalui. Sama dia malah dipakai untuk nah melewat jalan-jalan yang tadi itu. Kata beliau, "Famasha fi turuqin ghair mu'abbadah." Akhirnya dia berjalan nah melalui jalan yang apa? Jalan yang tidak halus atau jalan yang tidak lembut tadi itu. Nah, paham ya? Jalan yang tidak halus. Amanahnya untuk lewat jalan yang halus, dia malah lewat jalan yang tidak halus. Fahuwa dhamin kalau ada kerusakan dia tanggung jawab. Wa mislu, contohnya juga lawis ta'ara min syaran, min syaran itu gergaji. Itu antum lihat itu contohnya itu. Lawis ta'ara min syaran. Kalau seandainya ada orang minjam min syaran gergaji, liyaqta bihi khashaban, tujuannya untuk memotong apa? kayu. Faqata bihi hadidan, akhirnya dia pakai itu apa? gergaji besi. Wang kasara, patahlah gergajinya. Berarti ini kan apa? Ta'adin atau enggak nih? ta'addin karena melampaui batasannya. Dan ini gergaji kayu malah dipakai untuk gergaji besi. Ya, akhirnya apa? Patah besinya atau gergajinya. Eh? Gergajinya patah, sempal, rampal kan istilahnya, rusak itu loh. Nah itu kita lihat la syakka anna alaihi dhaman. Ini enggak diragukan lagi. Dia nah wajib bertanggung jawab annahu muta'addin karena dia melampaui batasannya. Paham maksudnya ya? Jadi kalau antum menjumpai artikel muta'addin atau mufarrid itu maknanya kalau mufarrid itu dia meninggalkan sesuatu yang sudah menjadi kewajibannya. Kalau muta'addin itu dia melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk dia lakukan. Paham belum? Kalau terjemahan bebas mufarrid itu orang yang meremehkan. Muta'addin itu orang melampaui batas. Tapi kalau dalam masalah fikih seperti ini, muta'addin itu orang yang apa tadi? Orang yang melakukan sesuatu yang dilarang untuk dia kerjakan. Paham belum? Kalau mufarrid adalah orang yang apa? meninggalkan sesuatu yang sudah menjadi kewajibannya. Paham maksudnya ya? Diamanai 100 juta untuk diserahkan ke masjid. Nah, dia malah nyimpannya di depan rumah. Namanya apa? Mutaadin mufarrid? Mufarrid. Diamanai uang 100 juta. Dia malah apa? Amanahnya ini untuk masjid, malah digunakan untuk beli mobil pribadi. Namanya apa? Mutaadin. Paham belum? Paham belum? Eh seperti itu. Itu perlu pahami baik-baik itu. Nah, karena muta'addin maknanya macam-macam. Dalam nahwu pun muta'addi juga ada dalam nahwu. Muta'addi itu yang butuh maf'ul bihan itu. Ya enggak? Lazim yang tidak butuh maf'ul bih. Jadi harus dipahami baik-baik. Nah. Kita lihat di sini. Haitsu talafa fi ghairi mastu'ira lahu. Karena dia merusakkan tidak pada eh, tidak pada tempatnya yang dia memang dipinjami untuknya gitu loh. Kan dia dipinjami gergaji kayu, ya seharusnya itu kayu, gergajinya bukan untuk si wa amma law ista'ara min syafatan wa ma'at tash wa ma'at tansyif biha taqta na barakallahu fikum khamlaha awa apa itu min syafah itu apa min syafah apa min syafah min syafah itu Nah, barakallahu fikum ya semacam alat ya coba cek nanti artinya apa. Soalnya eh, ada min safah pakai sin ada juga ya. Coba antum lihat ada kamusnya enggak itu? Min safah. Ada kamusnya enggak? Nah, barakallahu fikum. Min safah itu ya seperti alat-alat yang lain cuman kita lihat kepastiannya apakah ada yang pakai sin ada pakai yang shin. Ada kamus menawir bagus kalau enggak ada ya tak carikan di sini min syafah ya, min syafah. Nah, Min syafah itu handuk. Namanya handuk. Namanya min syafah itu handuk. Orang minjam handuk, paham ya? Tapi bersamaan dia ketika menggunakan handuk itu, nah barakallahu fikum, benang-benang pintalannya itu lepas gitu loh. Paham ya? Pada brodoli ya istilahnya ya brodol itu ya. Itu tanggung jawab atau tidak itu loh. Itu masuk juga. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Kalau dia nah barakallahu fikum menggunakannya tidak pada tempatnya, paham ya? Nah, misalkan malah dipakai untuk eh nah barakallahu fikum nah untuk apa misalkan bukan pada tempatnya lah, bukan untuk menghanduki dia atau dipakai untuk yang lainnya kok rusak tanggung jawab dia. Tapi kalau normal saja untuk untuk kehanduan, yang namanya handuk lama-lama rusak. Itu berarti wajar gitu loh, paham ya? Seperti itu enam. Contoh yang lain. Nah, barakallahu fikum aw ista'ara dalwan aw rasya'an wa talafa dalwa aw rasya' atau orang minjam ember atau minjam gayung dan akhirnya merusakkan ember dan gayung tersebut bisa babi ikhrajil ma' bihi. Nah, dengan sebab apa? Eh, barakallahu fikum eh, dengan sebab apa dengan sebab enam mengeluarkan air dengannya maksudnya bagaimana? Maksudnya Ember itu aslinya kan utuh, paham ya? Nah, kemudian dia pinjam. Eh? Atau gayungnya awalnya utuh, kemudian dia pinjam. Ternyata apa? Ternyata setelah dia pinjam itu embernya bocor atau gayungnya juga bocor. Maka seperti itu juga masuk dalam kategori tanggung jawab nanti. Nah, karena posisinya aslinya kalau cuma untuk mandi atau untuk apa itu enggak bocor itu loh. Mungkin dia gunakan pada tidak pada tidak pada tempatnya. Awil isti'ara sayyaratan li yusafir biha ila Makkah wa ta'akarat itaratis sayyarah fa innahu la yutman. Nah, barakallahu fikum. Paham ya? Jadi ini tadi setelah beliau menyebutkan tadi masalah gergaji tadi itu. Nah, kalau dia menggunakannya posisinya apa? Pada tempatnya kemudian kok rusak atau berkurang itu enggak diminta tanggung jawab. Tapi kalau dia menggunakannya tidak pada tempatnya, sampai merusak atau berkurang, maka tanggung tanggung jawab. Contohnya tadi itu. Nah, barakallahu fiikum wa na'am. Contohnya di antara yang terakhir ini, orang minjam mobil digunakan untuk safar ke Mekah. Otomatis apa? Otomatis sekeliling bannya itu kan berkurang. Ya enggak? Ban itu kan lama-lama kalau mobil atau motor dipakai untuk jalan itu kan berkurang enggak anu bannya itu? Eh, termakan itu, termakan oleh aspal atau yang semisalnya maka dia tidak diminta tanggung jawab karena wajar gitu loh. Peminjamannya wajar. Li'an hada talaf fi mastu'irat Karena yang namanya kerusakan seperti ini, nah barakallahu fikum, nam memang e, kembali kepada apa yang dia telah dipinjamkan tadi itu. Karena nggak mungkin kalau nggak berkurang. Paham belum ini? Nggak mungkin kalau nggak berkurang kan? Ini berkurang Nah, posisinya karena apa? Karena memang ya berkurang gitu loh. Paham belum? Seperti itu. Nah, maksudnya memang kalau mobil atau motor dipinjam itu kan otomatis dipakai itu jalan di jalan raya itu kan berkurang bannya itu, bannya kan berkurang termakan oleh aspal tadi itu, enam gesekan-gesekan itu ya. Ewa. Kesimpulannya barakallahu fikum. Kembali kepada mana? Kembali kepada pendapat yang kedua yang rajih. Kalau dia itu merusakkan barang pinjaman tersebut karena ta'addin atau karena enam tafrid, eh, maka dia dimintai tanggung jawab. Tapi kalau dia menggunakan pada tempatnya kok berkurang sesuai dengan wajarnya, tidak dimintai tanggung jawab. Paham maksudnya? Ewa na'am barakallahu fikum seperti itu. Kita selesaikan baca lagi atas itu. Anna man biadihi adapun orang eh, yang di tangannya almal mal bi ghairi haqqin ada harta tapi tidak pada tempatnya atau tidak ada unsur kebenaran megang harta tersebut fa innahu dhamin lima fi yadihi maka dia dimintai tanggung jawab na barakallahu fikum terhadap kerusakan atau kehilangan yang ada pada tangannya paham ya ini karena apa karena posisinya apa harta bukan milik dia nah kata beliau wa amma man bi yadihi al bi ghairi haqqin fa innahu dhaminun lima fi yadihi ini orang seperti orang zalim eh, seperti orang zalim, contohnya orang mencuri, merampok. Itu kan tak, hartanya bukan milik dia. Eh, dia merampok satu juta misalkan, dibawa lari hilang, ketangkap perampoknya tanggung jawab, gitu loh. belum? Walaupun dia menyimpan pun, disimpan pun, yang namanya pencuri, ya tanggung jawab. Apa maksudnya seperti itu. Sawa'un talafa bita'addin aw dan baik dia itu merusakkan itu dengan sengaja, melampaui batas ataupun meremehkan, aula ataupun tidak tetap tanggung jawab karena dia megang harta bukan milik dia. Paham Harta itu milik orang lain, dia rampok atau dia begal tadi. Li'anna yadad zalim yadun muta'addiyah yudmanil ain nam yudman al ain wa manafi'uha karena tangan orang yang berbuat kezaliman itu ada tangan yang melampaui batasan paham ya maka benda tersebut dimintai tanggung jawab paham ya dan dia menggunakan manfaat-manfaatan itu juga dimintai tanggung jawab kenapa karena dia memanfaatkan barang orang lain tanpa izin dan bukan milik dia gitu loh berbeda halnya kalau minjam kalau minjam kan ngomong kalau minjam ngomong kan tapi kalau dia mencuri, digunakan barang curian tadi itu, nah barakallahu fiikum, ya otomatis dia mengganti dua-duanya. Nah, fayadkhulu fi hadza maka masuk dalam pembahasan ini al-ghasib. Al-ghasib itu orang yang mengambil barang orang lain tanpa izin. Wal kha'in fi amanatih, orang yang pengkhianat dalam amanahnya, diamanai harta untuk serahkan ke masjid 100 juta malah digunakan apa untuk beli mobil pribadi 50 juta. Ya udah tanggung jawab 50 jutanya. Wa man 'indahu 'ainun li khairihi Naam. Fatal fatuliba minhu ar-rad li malikiha aw li wakilihi famtana li ghairi udrin ini. Naam. Atau orang yang ada barang orang lain di sisinya, dititipin barang gitu loh. Akhirnya apa? Nah, para kalau orang yang punya barang tadi minta untuk dikembalikan. Diminta untuk kembalikan kepada pemiliknya atau kepada enam orang yang di memberikan apa? atau orang yang diwakili. Nah, maksudnya orang yang nah diwakilkan untuk apa? Untuk e, menyimpan barang tadi kemudian suatu ketika diminta kembali gitu loh. Jadi ini jadi barang ini ada di sisi orang lain. Contoh taruhlah dia istilahnya jasa tempat penyimpanan barang lah gitu ya. Barangnya di situ. Diminta tuh balik enggak mau dia. Paham ya? Dia enggak mau mengembalikan tanpa udzur. Fa innahu dhaminun mutlaqan. Dia tetap dimintai tanggung jawab. Karena enggak ada udur. Lah mana barangnya? pokoknya nggak mau dibalikkan, Ya, harus diminta tanggung jawaban itu. Wa kadzalika man man indahu luqatatan fasakata alaih wa lam yu'arrifha bi ghairi udrin ini. Seperti itu pula orang yang ada di sisinya luqatah barang temuan, tapi barang temuannya besar, bernilai. Kemudian dia diam aja, diam dia, enggak ngomong, diam aja, enggak ngumumkan juga tanpa udur. Ini juga apa? Nah, barakallahu fiikum dimintai tanggung jawab. Kenapa? Karena kemungkinan besar dia manfaatkan itu Seharusnya kan kalau barang curi, barang temuan itu nilainya besar, bernilai itu kan harus diumumkan selama berapa? Diumumkan selama setahun kan gitu. Kalau nggak ada pemiliknya, nggak datang pemiliknya boleh dimanfaatkan. Nah, ini enggak dia nemu diam ya. Diam seribu bahasa karena isinya banyak. Paham ya? Isinya 5 juta lah taruhlah. Seharusnya dia umumkan, tapi dia diam aja. Nah, diam aja. Nah, barakallahu fikum. Nah, dia tidak mengumumkan tanpa udur. Itu pun nanti kalau ketahuan dia tetap diminta tanggung jawab. Naam. Wa man hasala fid darihi. Naam aw yadihi. Mala khairihi bi ghairi idnih falam yarud falam yarudduh wa lam yukhbir bihi sahibah li ghairi udrin. Orang yang mendapatkan di rumahnya atau nah, atau orang yang ada di rumahnya, maka di dalam rumahnya itu ada harta ada tangannya itu ada harta orang lain tanpa seizinnya, masa izin pemiliknya maksudnya ya. Kemudian dia tidak tidak mengembalikannya dan tidak mengkabarkan kepada pemiliknya tanpa udur, maka ini juga termasuk termasuk yang dimintai tanggung jawab. Maksudnya gini. Nah, barakallahu fikum. Dia menjumpai dalam rumahnya nah menjumpai harta atau uang lah tarhola Nah, tapi menjumpainya itu posisinya di situ yang tinggal bukan hanya dia saja itu ya, mungkin rumah dari satu dipakai atau bareng-bareng lah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian dia tidak mengabarkan kepada pemiliknya atau tidak mengembalikan juga nah tanpa udur. Padahal posisinya kemungkinan besar orangnya yang uang tersebutnya milik temannya yang ada di situ. Tapi dia diam aja dia, diam aja itu ya. Dia dapat diam aja misalkan. Nilainya juga besar taruh, taruhlah gitu ya. Tanpa udur itu nanti kalaupun sampai kehilangan atau sampai merusakkan barang tersebut maka dimintai tanggung jawab. Wa ma asbah dzalik kulluhum dhaminun. Fa kulluhum dhaminun. Mereka semuanya dimintai tanggung jawab. hadza kana asbabud dhaman thalatha. Atau bawah dulu itu kalam Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam Fa falam yarudduhu wa lam yukhbir bihi. Orang tadi tidak mengembalikan tidak pula mengkabarkan kepada pemiliknya. Misal dzalik rajulun saqata ala baitihi na barakallahu fikum eh, saubu jarihi Masya Allah ini. Pernah nggak seperti ini? Kita lihat. Kalau diperhatikan kayaknya pernah. Sebagian orang pernah. Ada orang. Dia di rumah. Tiba-tiba apa? Nah ada pakaian tetangganya jatuh dia jatuh ke rumahnya. Jemur lah taruhlah gitu ya. Karena rumahnya atas bawah, taruhlah atas bawah. Nah, barakallahu fikum atau rumah sebelahnya tingkat. Rumah kita bawah gitu ya istilahnya. Dia jemur pakaian di atas pakainya terbang kena angin jatuh di tempat kita wah ini pakainya bagus dan harganya mahal namanya disimpan oleh dia dia mana itu sebenarnya tanggung jawabnya seharusnya ngabarkan kepada pemiliknya Pak ini kaosnya jatuh ini Pak terbang tadi kena angin Pak nah, gitu kita lihat apa kata beliau? Bi an atarat hurrih wa asqatathu fi baiti. Contohnya apa? Pakaian kok bisa jatuh ke rumah tetangganya tadi apa contohnya? Contohnya dibawa terbang oleh angin. Akhirnya apa? Nah barakallahu fikum jatuhlah pakaian tersebut ke rumahnya. Paham maksudnya ya? Jadi pakaian itu pakaian tetangga gitu loh, dijemur di atas taruhlah atau jemur di mana yang jelas terbawa oleh angin tadi itu jatuh ke rumahnya, di halaman rumahnya. Nah, kita nemu itu bagaimana kewajibannya itu loh. Digunakan langsung ini karena barang temuan atau kita sampaikan dulu ke tetangganya fayajibu alaihi fauran an yaruddahu ila sahibihi aw yukhbirahu bihi. Maka wajib secara langsung dia mengembalikan kepada pemiliknya atau mengkabarkan kepada orang yang kehilangan tadi itu. Jangan dipakai langsung ini harganya mahal misalkan langsung pakai jangan, tapi dikabarkan dulu. Paham ini ya? Ayo nah barakallahu fikum. Ayo perhatikan, fa idza kana syai'an khafifan falyadhhab bihi ilaihi na'am wa yu'ajjir atau wa yu'ad na'am wa yu'jar ala masyihi li'ta'ihi iyyah wa in kana shay'an tsaqilan falyukhbirhu bihi wa in sakata fa huwa athimun ini penting ini apabila yang barang tadi itu yang jatuh di rumah kita tadi itu barang orang lain itu sesuatu yang sedikit maka hendaknya dia pergi mengkabarkan kepada pemiliknya dan dia dapat pahala atas perjalanan tadi itu pahala ini bisa makna pahala bisa juga dia boleh minta ongkos ongkir oleh ongkos kirimnya karena dia sudah mengantarkan paham ya li'ta'ihi iya, paham ya untuk memberikan kepada pemiliknya tadi itu wa in kana sya'an tsaqilan tapi kalau sesuatu yang berat paham ya yang jatuh itu sesuatu yang berat sesuatu yang besar gitu ya hendaknya dia mengkabarkan kepada pemiliknya kalau diam dosa dia paham ya, diam aja lah nanti kalau lama-lama kalau enggak dicari dipakai misalkan. Jangan. Paham, paham maksudnya ini ya? Kan seperti ini terjadi kadang antum hidup bertetangga, ya enggak? Terkadang terjadi gitu loh kaosnya terbang atau mungkin ada yang jatuh ke situ barangnya, paham ya? Nah, ada dari atas misalkan HP-nya jatuh misalkan, nah, karena HP-nya mereknya bagus, kemudian dia diam aja, diam. Itu dosa nanti. Sampaikan, kabarkan. Bila perlu diantarkan ke rumahnya. Paham ya? Dan di situ pun dia boleh berhak minta apa angkos kirim tadi itu. Paham ya? Perjalanan tadi boleh. Karena nambar kalau fikum istilahnya kan sudah mengantarkan tadi itu. Naam. Itu kesimpulannya para kalafikum yang atas itu walihada karena asbabut daman salasa. Oleh karena itu, ini kata beliau, oleh karena ini sebab-sebab orang dimintai tanggung jawab itu ada tiga. Perhatikan sebabnya ini. Pertama, al-yadu al-mu'ad al-muta'addiyah kahadil Nah, yo tangan yang melampaui batas, tangan yang dibuat kedoliman, seperti tangan ini. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya dia berbuat kedoliman dengan tangan tersebut. Secara langsung dia yang melakukannya. Itu berarti nanti minta tanggung jawab. Wa mubasharatul itlah bi ghairi haqqin atau dia langsung merusakkan barang orang lain tanpa ada unsur benarnya. Eh, masuk ke rumah langsung pecah semua katanya Pecah katanya kata dipecah semuanya oleh dia. Ini tanggung jawab deh, akhirnya. Paham ya? Dimintai tanggung jawab. Pertama tadi apa? Al-yad al-muta'addiyah tadi itu. Tangan yang berbuat kedoliman melampaui batas tadi itu. Paham belum? Nah, barakallahu fikum mencuri atau merampok itu diminta tanggung jawab enggak? Diminta tanggung jawab. Yang kedua, mubasharatul itlaf bi haqqin. Langsung dia merusakkan barang orang lain. Merusakkan barang orang, orang lain tanpa ada sebab, tanpa ada unsur yang benar. Itu yang kedua. Yang ketiga, au fi'lu sababin yahsulu bihi talaf. Atau dia melakukan suatu sebab yang dengan sebab tersebut apa? Nah, akhirnya terjadi kerusakan atau kehilangan. Contohnya apa tadi? Contohnya sebabnya karena dia tidak berhati-hati naruhnya, taruh depan rumah akhirnya hilang, itu tanggung jawab itu loh. Belum. Sebabnya karena dia menggunakan harta yang bukan nah miliknya atau harta yang tidak pada tempatnya, akhirnya apa? Akhirnya apa? Akhirnya dia harus tanggung jawab. Itu maksud sebabnya seperti itu. belum? Nah, kama taqaddama fil asli sabiq sebagaimana telah kita lewati pada nah barakallahu fikum eh, kaidah nah yang sebelumnya. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.